Bismillahirrahmanirrahim Jangan menyebut nama Allah yang maha rahman Yang maha ah, Sebentar, rahman itu artinya Pengasih, rahim Allah punya sifat pengasih Allah punya sifat penyayang Dan Allah tidak pernah pilih kasih Allah juga tidak pernah pilih sayang Rasulullah mengingatkan kalau ingin disayangi oleh yang maha penyayang Sayangi dulu semua makhluk Allah yang ada di bumi Salawat serta salam akan selalu kita hadiahkan buat sosok agung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Saudara kini dimuliakan Allah Pemirsa berbahagia Ini hari lagi-lagi Ada sebuah renungan yang akan menjadi pengantar perjumpaan kita yang indah di pagi hari ini Sebuah pesan singkat dari Rasul Tapi syarat dengan hikmah Suatu hari Rasul pernah duduk dengan para sahabat lalu Rasul bersabda, "Wahai para sahabatku," kata Rasul, "ada tiga dosa yang harus kamu jauhi." Karena ketiga dosa ini bisa menjadi sumber malapetaka Ketiga dosa ini bisa menjadi sumber bencana dan ketiga dosa ini akan menghancurkan segala-galanya yang sudah engkau bangun dengan susah payah tiga dosa menjadi sumber kehancuran. Tiga. Ada berapa? Iya. Sebentar, tahu dari mana? Ustaz tadi bilang tiga. Oh, berarti jangan ngepek. ah, yang pertama apa? Pemirsa pasti nggak sabar. Yang pertama pemirsa, dosa yang bisa menghancurkan kemuliaan, yang bisa menghilangkan segala sesuatu yang sudah kita kita miliki. Yang pertama apa? Kesombongan. Eh, itu harus dijauhi kata Nabi. Kesombongan bisa menghilangkan segala-galanya. Orang yang sombong, hakikatnya dia sudah menghilangkan kemuliaan yang sudah Allah berikan pada dirinya. Ayo kalau ngomong-ngomong soal kesombongan, masih ingat gak deh? Sombong itu adalah dosa yang pertama yang pernah ada di muka bumi ini. Siapa yang pertama kali pencetusnya? Iblis laknatullah. Jadi dosa pertama kali yang ada di dunia ini adalah kesombongan. Berawal dari tingkah laku iblis, merasa dirinya paling besar, merasa dirinya paling mulia dan dia enggan mengikuti perintah Allah, dia membangkang. Lalu Allah cap mereka eh, iblis dan tentaranya menjadi golongan orang-orang yang kafirin, orang yang ingkar. Kenapa dia digolongkan menjadi orang ingkar, kafir? Karena dia memakai seragam kesombongan dan gara-gara dia sombong Allah jamin tempatnya di dalam neraka. Ah, lihat ceritanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam, Nabi Allah Adam Allah jadikan Lalu Allah katakan kepada semua makhluk Allah Para malaikat, para jin, para iblis Iblis yang shout syaitan dan lain, lain sebagainya Jin, malaikat, iblis Semua tunduk atas perintah Allah Allah suruh mereka sujud kepada Nabi Adam Yang enggan siapa, yang sombong siapa Cuma satu iblis Iblis Abah, dia enggan Fastakbaro bukan cuma enggan lalu dia menyombongkan dirinya. Dia berkata khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tim Ya Allah, enggak adil ya Allah, enggak rela, enggak rela. Dia diciptakan dari tanah sementara saya dari api. Api dengan tanah lebih dahsyat api. Sorry ya Allah, saya enggak mau sujud dengan Adam. Gara-gara dia sombong, Allah murka, Allah keluarkan iblis dari syurga. Tadinya, men, itu iblis tempatnya mulia di dalam surga. Kita belum masuk dia udah duluan nongkrong di sana. Masuk ke surga, mulia loh iblis itu. Ahli ibadah, dia rajin taat kepada Allah. Gara-gara disuruh menyembah kepada sujud kepada Nabi Adam, dia enggan, dia sombong. Allah murka, Allah keluarkan dia dari surga. Lalu Allah hinakan dia, termasuk golongan orang yang kafir, yang tempatnya beralih nanti di neraka. Nah, ingat, Makanya Nabi menekankan kepada kita jauhi kesombongan karena kesombongan bisa lantakkan semua apa yang sudah terbangun dengan susah payah. Coba lihat nggak usah jauh-jauh. Orang kalau sombong cepat hancurnya loh. Benar kan? Nah, tahu kan ciri-ciri orang sombong seperti apa? Waduh, mulai dari omongan, dari gaya jalan, senyum, matanya sinis. Kalau jalan melihat orang, apa dilihat itu? Tidak ada pandangan kasih sayang hatinya, matanya sinis, mulutnya ketus, gayanya uh, EGP. Emang gue pikirin. Benar <laughs> eh, bener kan? Oh, kalau dia punya pangkat, punya jabatan, bintang di pundak, jalannya pundak duluan. <laughs> kalau merasa dia banyak uang, uh, dada duluan yang jalan. Dia busungkan dadanya. Itu yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, "Wala tamshi fil ardi marha." Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Orang sombong dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, kenapa Allah membenci orang sombong? <laughs> Mau tanya jawabannya? Nanti ya, sabar ya. Setelah yang mulai lewat ini. <laughs> Pemirsa dimuliakan Allah. Ah, kembali kepada apa yang tadi kita sampaikan. Kenapa orang sombong itu dibenci oleh Allah? Karena kesombongan itu adalah pakaiannya Allah. Allah punya sifat apa? Mutakab itu sifat mulianya Allah. Sombong itu hanya pakaian Allah. Makanya dalam satu hadis riwayat diceritakan kalau ada orang yang sombong berarti hakikatnya dia sudah mencuri seragamnya Allah. Oh kita mencuri pakaian manusia aja bisa babang belur Apalagi yang kita curi seragam yang maha memiliki segala-galanya Orang yang sombong di mata Allah dia itu adalah pencuri Dan Allah akan membenci dia hmm. Jadi yang pertama yang harus kita jauhi Jangan sampai sombong <laughs> Punya baju baru hati-hati nih Ini kelihatan baru nih seragam semua nih. Ini bayarnya berapa kali? <laughs> Punya baju baru jangan sombong, jaga. Ini kadang-kadang suka begitu ya kalau baru beli baju, nggak ditanya ngasih informasi. Hmm. Begitu duduk bersebelahan, eh, baru. Padahal nggak nanya loh. Baunya berasa. <laughs> baru nih. Berapa? Oh, ini ada jualnya nih. Beli di mana? Ini oleh-oleh dari Singapura, padahal dari Tanah Abang. <laughs> Ada-ada gayanya tinggi banget sombongan Nah, orang yang sombong kemuliaannya bisa Allah hilangkan. Lalu yang kedua, apalagi dosa yang bisa menjadi sumber kehancuran adalah kedengkian, hasut, dengki tidak bisa menerima kenyataan kalau orang lain diberikan Allah nikmat dan kebahagiaan. Orang ciri-ciri orang dengki itu seperti dalam surah At-Taubah ayat 50 nanti coba buka. Ya, kalau kita dapat kebahagiaan hasana Dia merasa reseh Orang senang, dia susah Orang susah, dia senang Itu ciri-ciri orang dengki Tidak mampu menerima satu kenyataan Kalau tetangga atau saudara atau temannya mendapatkan nikmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia merasa gelisah Orang yang dengki tidak akan pernah tenang loh. Kenapa? Karena dia selalu dihantui oleh perasaan Nah dengki ini kata Nabi bisa menjadi sumber malapetaka. Lihat dosa pertumpahan darah yang pernah terjadi pertama kali di dunia ini itu berangkat dari kedengkian. Masih ingat gak kisah anaknya Nabi Allah Adam siapa? Habil dan Kabil. Mereka bertengkar mereka berantem, akhirnya salah satu di antara mereka menjadi korban. Lalu terjadilah pembunuhan. Pembunuhan pertama yang ada di dunia ini itu berangkat dari kedengkian. Karena dengki loh. Salah satunya merasa dengki, salah satunya punya sifat hasud. Akhirnya dia merencanakan satu kejahatan. Ah, biasanya begini loh. Rentetannya orang yang dengki itu pertama dia nggak tenang lihat orang bahagia. Bukan cuma nggak tenang, yang kedua dia mengarang merencanakan satu perbuatan yang bisa mendampak yang eh, berakibat kehancuran bagi orang yang dia tidak senang itu. Itu orang dengki. Orang dengki selalu ngarang rencana, plan untuk menghancurkan orang yang nggak dia senangi. Itu sifat dengki jahat. Sampai pada titik terakhir dia akan hancurkan orang itu. Uh, orang kalau sudah dengki jangan main-main loh. Kadang-kadang difitnah. Dianggap kita meras, padahal belum tentu meras loh itu orang dengki juga begitu. Nah, dengki itu bisa menghancurkan kita. Lalu apalagi selain dengki? Ah, yang terakhir kata Nabi adalah ketamakan. Orang tamak itu akan hina di hadapan Allah. Ingat, ketamakan bisa mengeluarkan seseorang dari kebahagiaan dan kemuliaan. Contohnya siapa? Nabi Allah Adam. Masih ingat gak kisah Nabi Adam? Nabi Adam itu tempatnya pertama kali sudah di surga kira merasakan indahnya surga. Allah suruh makan aja dah Adam, mau apa aja makan. Tapi jangan deket-deketan ini ya. Ini buah kodi jangan disentuh-sentuh nih. Jangan disentuh, sentuh aja nggak boleh, apalagi dimakan. Fala takroba. Jangan kamu deketin, deketin aja nggak boleh, apalagi dimakan. Tapi karena setan masuk merayu Siti Hawa, lalu akhirnya merayu Nabi Adam, ketamakan itu akhirnya timbul. Lalu disantap juga yang namanya buah huldi. Gara-gara ketamakan inilah Nabi Adam dimurkai oleh Allah, diusir dari surga, turun ke mana? ha? Turun ke bu? Jangan bilang surga bumi loh. Turun ke bumi. Dari surga turun ke bumi. tadi dia mulia jadi hina. Gara-gara apa? Karena ketamakan. Makanya orang yang tamak itu bisa jadi hina. Coba lihat Tamak itu dari dari kalimatnya saja toma. Huruf awalnya apa? To Lihat nggak to? Posisi perutnya seperti apa? Ini jendul ke depan tuh Buncit kan? Orang yang tamak itu merasa kurang aja Semuanya mau dimakan Kalau udah masuk perut, perutnya udah kenyang Masih ada pemikiran makan Lihat <laughs> kan? Kalau perut pada ngecilin banget ya Kayak bagong Kayak bagong tuh ah, ah Setelah to huruf apa? mim. Adres mim, ain. Awalnya diibaratkan simbol perut, legendol ke depan. Akhirnya disimbolkan dengan huruf ain. Coba lihat huruf ain. Atasnya mangap terus. Ah. <laughs> Atas mangap, perutnya gede loh. Gitu kan? Mulutnya kecil, masukannya banyak loh. Itu simbol huruf ain. Itu saja sudah menggambarkan betapa tamak itu sifat yang jelek. Makanya kalau tiga ini bisa kita jauh, insya Allah kita kemudian di dunia, selamat di akhirat. Amin. Amin. ngomong ada mau nanya? <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahrul dari Masjid Salim Al Fakhriyah. Dari mana dari? Masjid Salim Al Fakhriyah. Dari mana tuh? Kebun Nanas. Oh, dari Kebun Nanas. Kalau dari tadi. oh, <laughs> bertanya nih Ustaz. Katanya uh, eh, sifat dengki itu membawa malapetaka. Iya. Apakah ada uh, yang boleh dalam sifat dengki itu? Oh, nih. Diam-diam pintar nih. Hmm. Dari tadi berarti dia menyimak. Selama ini kita dengarkan dengki itu dilarang, hasut itu dilarang. Tapi kira-kira ada nggak Ustaz hasut atau dengki yang justru dianjurkan, diperbolehkan? Sebentar. Saya mau lihat dengan mata penerawangan saya. Hmm. Ada loh saya. Ada dengki hasut yang justru diperbolehkan. Ah, kata Nabi apa? La hasada illa fitnatan. Kedengkian itu dilarang, tapi ada dua yang justru dianjurkan. Ada dua yang justru dianjurkan. Yang lain dilarang, coba yang dua ini dianjurkan. Kalau urusan dua ini, boleh kita dengki, boleh kita iri. <laughs> yang pertama apa? Yang keduanya apa? Tenang, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. <laughs> Pemirsa dimuliakan Allah. Baik. Ah. Udah gak sabar nih mau tahu jawabannya. Pak Hari ya namanya? Pak Ya benar-benar tipis lah. Harun, ada dua khas, dua hal yang kita boleh dengki. Kedengkian dalam dua ini kita dianjurkan. Yang pertama apa kata Rasul? Warajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq adalah seseorang yang ketika dia diberikan Allah harta hartanya ini dia belanjakan untuk kebaikan kita ngelihat dia iri boleh jadi selama dia membelanjakan itu untuk kebaikan kita kepengen ya Allah iri banget saya lihat dia dengki loh kepengen saya kapan bisa begitu itu boleh kadang-kadang kita irinya bukan urusan akhirat tapi urusan dunia iya. lihat tetangga beli mobil iri padahal emang uang dia kan iya lihat tentara eh lihat tetangga beli apa motor kita yang kepusingan hmm. ah tapi kalau kita dengki iri ketika lihat orang yang kaya rajin nyumbang itu justru diharuskan kenapa dengan sifat iri itu mudah-mudahan membakar semangat kita untuk bisa mengikuti apa yang sudah dia lakukan lalu yang kedua apa yang kedua warajulun Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha adalah laki-laki seorang laki-laki yang diberikan Allah ilmu kemudian ilmu ini diajarkan kepada orang lain lalu ilmu ini dia amalkan dan bermanfaat bagi dirinya bagi orang lain jadi kita iri lihat orang yang alim itu boleh iri lihat teman pintar justru dianjurkan iri lihat orang ilmunya ngajar di mana-mana itu bagus nih tuh kan jadi yang pertama apa? Iri ketika lihat orang kaya tapi rajin nyumbang. Uangnya dia keluarkan untuk kebaikan. Lalu tempatkan sifat dengki kita itu ketika melihat orang yang pintar dengan kepintarannya bisa bermanfaat ilmu bagi dirinya lalu diamalkan dan dia memberikan mengajarkan kepada orang lain. Nah, dua hal ini kita diperbolehkan untuk iri dan dengki. Jadi yang pertama ingat dosa yang pertama yang harus kita jauhi adalah som sombong. Karena sombong itulah yang membuat iblis dari syurga Allah keluarkan, lalu tempatnya pindah di neraka, lalu iblis itu digolongkan menjadi orang-orang yang ingkar. Yang kedua apa selain sombong adalah kedengkian. Kedengkian itulah yang membuat sejarah pertama kali pertumpahan darah di dunia ini ketika Habil dan Qabil bertikai. Dan yang ketiga adalah ketamakan. Ketamakan inilah yang membuat Nabi Adam tadinya di dalam syurga Allah turunkan ke bumi gara-gara memakan buah khuldi ada yang mau nanya monggo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah Saya Doni dari Masjid Salim al fahriyah Oh Mau nanya ini nih Ustaz Orang yang udah bisa dikatakan sombong Itu ciri-cirinya gimana Ustaz? Baik Kalau mau lihat orang itu sombong gampang loh ciri-cirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah catatan orang yang sombong itu biasanya dia punya sifat begini batorul hak wa tunas dia itu tidak akan pernah mau menerima kebenaran apapun yang disampaikan orang lain kepada dirinya dikritik ogah mengkritik demen itu orang oh oh kalau dikritik mencak-mencak Cuma kalau mengkritik rajin banget. Nah, itu orang sombong. Kebenaran apapun tidak akan pernah bisa diterima. Dari mulut siapapun tidak akan pernah bagi dirinya dialah yang paling benar. Itu orang sombong. Lalu yang kedua, waghamtun tunas. Setelah dia merasa dirinya paling benar, dia memandang orang yang ada di hadapannya selalu kecil. Dia merasa dirinya gede dan memandang orang lain itu kecil. Sehingga kalau orang sudah dipandang kecil, kebayangkan selalu akan dia injek-injek, dia remehkan, dia cemoohkan, dia rendahkan. Nah, itu ciri-ciri orang sombong. Makanya mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam dosa-dosa yang mengerikan ini yang bisa menghilangkan kemudian kita. Kita angkat tangan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni tahura waj'alni fi aini sahira wa fi ayunin nasi kabira ya Allah ya Rahman ya Rahim berikan kekuatan kepada kami biar kami bisa tampil menjadi hamba-hambamu yang tawadu pastikan langkah kami ini ya Allah tampil di dunia ini menjadi orang-orang yang selalu senantiasa menjaga hati ini dari sifat dengki dan tamak ya Allah ya Rahman ya Rahim karuniakanlah kemuliaan bagi kami di dunia dan kebahagiaan bagi kami di akhirat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin Pemirsa dimuliakan Allah Mohon maaf lahir batin Mudah-mudahan yang singkat ini Bisa menghantarkan kita menjadi manusia Yang hari ini lebih baik dari hari kemarin هذا الله إياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته